Persija Jakarta Klub sepak bola yang gak ada duanya Dukung Persija pasti kita-kita Jangan lawan Persija nanti bisa berabe Lu asik gue santai, lu usik gue bantai Semboyan kita kagak pernah melambai Dejek pastinya kagak ragu-ragu Dukung terus Persija biar kagak rapuh Bajunya warna oranye, orangnya keren Tapi kenapa musuhnya masih anak kemarin Bukannya menye-menye ataupun kece-kece Yang jelas Persija pasti jadi juara Mainnya sportif biarpun kita kalah bukan ber berarti Rusuh di depan mata Roda bumi berputar Poros bumi mengejar Kita yakin besok Persija balik menghajar Buat kalian semua anak Jakarta Jackmania takkan pernah lelah berdiri di sini Demi sebab kehormatan dan nama besar Sang macan yang takkan pernah lelah berjuang Tetesan keringat kalian bersatu dengan semangat kami Demi satu jiwa kejayaan dan kesatuan takkan pernah lelah kaki ini mendukungmu orange darahku orange nadiku orange jiwaku Persija Jakarta satu tambah satu sama dengan dua Marilah semua kita dukung Persija Jangan pernah malu jadi anak Jakarta karena Jackmania, salam satu jiwa Banyak orang bilang, The Jack biang ribut Orang pada bilang, The Jack bikin kalut Tapi Jackmania nggak suka cari musuh Semua juga tahu biru yang bikin rusuh Sepak bola Jakarta bukan hal murahan Karena Persija cintakan perdamaian Pastinya Persija kan jadi nomor satu Terbang melesat ke tempat yang dituju Juara satu hanya Persija yang pantas Loyalitasku takkan pernah terbatas Apapun yang terjadi kaulah sang jawara. Barat ke timur, selatan ke utara Buat semua The Jack Mania Di selatan, di barat Gocek, gocek, yo cek cek mania selalu beri respect Dukung penuh saat Persija main Kagak pernah terbersih tim-tim lain Yang lain dimampusin Sorak-sorai, same-same di tribun Setel Stadion penuh penonton bejibun Bendera berkibar sepanduk dipasang Persijanya sangar musuhnya tunggang langgang Hantaman, tikaman, macan kemayoran Tentunya bikin minder setiap lawan Ismet ahli tendangan bebas BP siap nyundul bola siap dihempas Gol-gol pun terus dicetak Musuh-musuh tak bisa menggertak Semangat kita sesangar Bang Jampang Bukan sekedar nampak kita pasti menang Kami generasi Jangan hanya menjadi saksi dari sebuah kehancuran bangsa Marilah dejek satu bersatu demi kemenangan Yeah.